Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit. Pembahasan seputar apa sekarang? Seputar mutlak dan muqayyad atau mengenai umum dan khusus. Umum dan khusus. Na'am barakallahu fikum. Halaman berapa? 362. Halaman 362 bagian bawah itu kata beliau dalam lafaz fima saqatus sama al-usr semua biji-bijian buah-buahan yang tersirami air hujan maka zakatnya sepersepuluh ini umum semuanya diambil dari apa ma mausulah hiya min siyaqil umum ma mausulah yang dia termasuk apa bentuk umum nah, termasuk apa termasuk lafaz yang menunjukkan umum ayo al awal pertama, anal haditsa amun fima akan nisab wa ma lam yablughu. Perhatikan ini. Yang pertama ini umum, intinya tersirami air hujan baik mencapai nisab atau tidak mencapai nisabnya. Berapa zakatnya tadi? Seper sepuluh itu intinya. Paham ya? Nah, itu umum. Asan yang kedua, anal haditsa ya'um kullama saqatus sama. Yang kedua, hadisnya itu umum, semua yang tersiram air hujan Nah, baik itu biji-bijian ataupun buah-buahan, itu semuanya ada zakatnya. Ma'anna zakata wajibatun fil fil hubub wasimar faqat. Perhatikan ini. Padahal yang disahihkan itu zakatnya diwajibkan tuh kalau biji-bijian sama buah-buahan. Adapun sayur-sayuran enggak ada zakat. Paham ya? Eh, bayam misalkan, kubis misalkan, paham ya? Kentang, paham ya? Kentang buah atau sayur? Sayur, tomat. Tomat buah atau sayur? Hah? Buah tomat atau sayur tomat? Eh? Tomat sayur atau buah tomat? Apa? Ada dua-duanya ya? Ada yang buah, ada yang sayur ya? Intinya ini wajibnya itu kalau biji-bijian atau buah-buahan. Mangga itu wajib, paham ya? Biji-bijian seperti apa? Salah. Allah mustahil. Salah, biji salah loh. Salak kalau sebiji-bijian. Itu buah Salah. Ada orang beli Pak beli biji salak atau beli buah salak? Salah eh? Salak biji atau buah? Saya buah. Anak nggak pernah dengar orang Pak beli biji salak Pak. Buah salak. Paham ya? Biji-bijian seperti apa berarti? Yang biji-bijian kemudian dikonsumsi dan ada zakat seperti apa? Beras. Padi itu kan biji-bijian. Jagung, biji-bijian. Kedelai, biji-bijian. Kalau keledai hewan lagi ya. Perhatikan baik-baik. Jadi <laughs> kalau fiikum bukan salah, kalau salah bukan enggak masuk, salah buah. Paham ya, hewan. Kita lihat sini. Bal fil makil. enam. fil makil. Bal fil makil al mudakhar minha faqat. Bahkan ada yang mengatakan sesuatu yang takar dan disimpan. Paham ya? Itu saja. Nah, jadi lafadznya kan seakan-akan semua lafadznya seakan-akan kan semua yang tersiram air hujan pokoknya zakat sepersepuluh padahal enggak semuanya. Hanya biji-bijian dan apa tadi? Buah-buahan. Nah, Fanaqul kita katakan hadal am khussisa bidalil khas. Masya Allah. Ini umum benar, cuma dikhususkan dengan dalil yang khusus. Wa huwa qaulu laisa fi maduna khamsati awsuq sadaqah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat kalau di bawah lima ausuk. Satu wiskun berapa sa'? Hah? 60 sa'. Berarti kalau lima ausuk berapa sa'? 300 sa'. Kalau tiga rusak itu senilai dengan berapa kilo kemarin kurang lebihnya? 700 kilo lebih. Atau istilah lain berapa kental? 7 kental lebih. Mengeluarkannya berapa zakatnya? Sepersepuluhnya. Paham ya? Nanti dibahas lagi airnya air hujan atau air sungai atau mata air atau airnya beli ya itu. Kalau airnya beli lain lagi nanti. Kalau airnya beli pakai tangki misalkan bayar modal. Itu nanti seperlima. Tahu belum? Gitu kan? Tapi kalau airnya dari Allah Ta'ala, mata air, air sungai, air hujan dari Allah Ta'ala. Sepersepuluh. Nah, kita lihat sini, dikit lagi ya. Fa, fayakhruj min afrodihima khussa bidzalik. Maka mengeluarkan maka keluar eh, sesuatu yang apa dari individu tersebut yang dikhususkan dengan kekhususan tersebut. Jadi bagaimana? Maksudnya dikhususkan kalau sudah mencapai lima ausuk. Kalau masih di bawah lima ausuk, masih di bawah tujuh kental, maka tidak wajib zakat. Faidah karena indah insan mimma sakatus sama arba'at ausuk wanus. Kalau seandainya orang punya biji-bijian atau punya buah-buahan yang tersirami air langit, air hujan maksudnya, empat ausuk wanus. Jadi empat ausuk setengah. Zakat enggak kira-kira Iqbal? Empat ausuk setengah zakat enggak berarti? Empat ausuk setengah zakat nggak berarti? Enggak zakat. Kenapa? Karena ingat hadisnya tadi, di bawah khamsa ausuk itu enggak ada zakat. Nah, di bawah khamsa ausuk tidak ada tidak ada zakat. Yang ada zakatnya itu kalau apa? Khamsa ausuk ke atas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kondisikan. Ada apa, Pak? Paham ya? Jadi di bawah lima ausuk, nah barakallahu fikum itu tidak ada zakat. Yang ada zakat itu lima ausuk ke atas. Lima ausuk ke atas nan. Kita lihat sini. Fa'inahu leh tapi zakat, maka enggak ada zakat sini. Ma'anahu mimma sama' awil oyun, awil oyun. Bersamaan dengan itu padahal itu apa? Disirami air hujan atau oyun apa oyun, Mata air. Paham ya? Mata air. Lakin nadharan ila annahu khussa akan tapi kalau dilihat eh, dilihat dipandang bahwa itu dikhususkan maka kita katakan lain. Tapi zakat, enggak ada zakat. Wa khassasna al-kharij min al-ard bil naqil min qawli Rasulullah sallallahu khamsata awsuq. Dan kita mengkhususkan sesuatu yang keluar dari muka bumi ini, dari bumi ini dengan takaran yaitu dari perkataan Rasulullah SAW khamsata awsuq ini lima awsuq. Jadi wajib zakatnya kapan? Ah Muhammad Ridha. Kalau sudah apa mencapai berapa? lima ausuk ke atas. Kalau di bawah lima ausuk, empat ausuk setengah ada zakatnya tidak ibal? Empat ausuk Eh, lebih nah barakallahu fikum setengahnya lima ausuk setengah zakat enggak? Enggak zakat. Lima ausuk zakat enggak? Zakat enggak? Hah? Enggak. Lima ausuk zakat enggak Umar? Oh, iya, lima. Lima ausuk ke atas. Paham ya? Yang di, enggak ada zakatnya kalau bawahnya. Ya, na'am. Dikit lagi barakallahu fiik fa fihi dalil ala anna alladhi la yusak atau la yuwasak laisa fi syai'un aslan. Ini adalah pendalilan bahwasanya eh, sesuatu yang apa yang tidak Nah, ditakar dengan saat yang semisalnya maka di situ tidak ada sesuatu apapun, maksudnya enggak diwajibkan. Walam tajril 'adah bitawsikil khidar wa fawaqih wa nafiha dan juga tidak berjalan kebiasaan orang apa? Nah, menakar apa? Menakar sayur-sayuran, eh? nam atau buah-buahan misalkan, paham ya? Nah, itu maka tidak masuk di situ. Yang maksudnya apa? Maksudnya di situ yang dikhususkan di sini adalah apa? Ternyata ternyata biji-bijian dan juga buah-buahan. Pamnya Buah-buahannya pun enggak sembarang juga. Buah-buahannya enggak sembarang juga nanti disebutkan dalam kitab fikih. Masalah tuh yang terakhir, kam tusawi khamsah usuk. Sekarang khamsah usuk itu berapa? Ini jawabannya. Khamsah usuk itu berapa? Senilai dengan berapa? Ijabah jawabannya. Nah, barakallahu fikum khamsah usuk itu senilai dengan berapa jawabannya? Al-ijabah salasumia sa' bisa'in Nabi SAW yaitu ratus sa' dengan sa' Rasulullah SAW satu sa' berapa mut? empat mut nah wahya tusami bisa'ina nahnu mi'atain wa wahidan wa salatin sa'an yang mana tiga ratus sa' tersebut kalau dengan sa' kita kan beda kita kan orang ajam ya nah barakallahu fikum kalaupun dengan orang-orang setelah Rasulullah bukan orang ajam orang Arab pun intinya kalau eh, tiga 300 sahnya Rasulullah itu sebanding dengan apa? dengan soal kita atau soal yang selain Rasulullah SAW mi'atain wahidan wasalatin salatin 231 sa' wa sa'na babi yusawi alfain wa, wa arba'in jiram bilbur ar sedangkan satu sa' sa' nabawi itu senilai dengan apa setara dengan alfain wa arba'in 2004 gram dengan apa bur yang bagus jadi sekitar 2 kilo setengah lah Paham ya? Naam alama dhabatnahu nahnu sebagaimana kami tetapkan kesimpulannya yaitu dua kilo setengah dikalikan 300, paham ya? Kemudian kalau sudah ketemu jumlahnya, bilangannya atau jumlahnya baru di keluarkan sepersepuluhnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.